Mitra bisnis, dosen UGM Tony Prasetyan Tono menilai SBY harus meniru pemimpin Tiongkok Teng Xiaoping dalam membangun infrastruktur sejak tahun 70-an dan menuai hasilnya di tahun 2001 berupa pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit. SBY harus lebih ambisius dan memiliki visi ke depan, serta berani berkorban untuk masa depan. Bila sikap tersebut dapat dilakukan, maka tahun 2014 akan menjadi tahun awal dimulainya pertumbuhan ekonomi tinggi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat ekonomi Pande Raja Silalahi. Pak Pande, apa komentar Anda? Kalau saya melihat begini ya, eh, satu yang paling mendasar di bangsa ini, kok kita nggak percaya diri sendiri? Satu, kok ikon kita selalu orang lain ya? Nah, padahal kita lupa bahwa SBJ pada awalnya sudah seringkali mengatakan bahwa tinggal dia satu periode ini kan. Secara implisit sudah di situ semua. Tetapi memang eh, sudah dikemukakan pembangunan infrastruktur yang penting, pelaksanaannya kan yang yang yang kurang. Nah, Nah, kalau saya melihat apakah menterinya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur ini sudah well perform kan itu. Jika begitu, apa yang semestinya dilakukan SBY? Kalau saya meminta, kalau kalau apa supaya SBY itu udah ya dia tidak deliver yang eh, infrastruktur padahal sudah merupakan konsensus di antara pemerintah, ya sudah dicari yang bisa untuk deliver kan itu. Masa pembebasan tanah nggak bisa bisa uh, apa namanya dengan cepat. Kalau saya melihat seperti yang Anda katakan, infrastruktur merupakan satu-satunya uh, ataupun yang paling penting dalam membangun ekonomi kan bagaimana realisasinya apakah SDG sudah deliver atau tidak kalau itu kesalahan di tingkat pembantunya nah, kalau saya melihat ya dicari yang mempunyai uh, apa namanya uh, gas yang yang cukup ya ataupun jangan ngerem terus <laughs> Deng Xiaoping dapat fokus untuk membangun infrastruktur. Apa karena kondisi di Tiongkok pada saat itu lebih mudah? Bukan di sana kan lebih berat dulu waktu Deng Xiaoping kalau kita bandingkan ya roba yang eh, yang apa namanya dari sistem ekonomi ya yang katakanlah komunis menjadi lebih eh, bebas itu bukan hal yang mudah sehingga kalau saya melihat eh, justru eh, perbandingan itu sangat salah Nah, kalau saya melihat yang sekarang itu yang penting itu mana komitmenmu kan itu yang kita tanya sama SPJ kan infrastruktur realisasinya di mana kan itu inti permasalahan kita infrastruktur tidak seperti yang kita harapkan mana di mana masalahnya apakah di undang-undangnya apakah di menterinya kalau di di di, di menterinya ya nah, bila perlu diganti kan nah, kalau di DPR-nya jangan mau saya aja lo kan gitu DPR ini itu kita harus tegas itu yang kita butuhkan struktur ekonomi juga sudah sangat merisaukan hal itu demikian Pandiraja Silalahi saya Kiki Wijaya